Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja manusia masuk ke dalam dinullah ini afwajan berbondong-bondong ketika Rasulullah SAW Wasallam eh, diberikan kemenangan oleh Allah terhadap kekuatan paling besar di Jazirah Arab yaitu Mekah atau orang-orang kafir Quraisy. Maka orang-orang Arab yang ada di Jazirah Arab, suku-suku Arab yang saat itu melihat yang mana mereka menggantungkan keislaman mereka terhadap kemenangan Rasulullah SAW mereka apa baduna fil a'rab yas'aluna an ambaikum mereka berada di pedalaman mereka menjauh dari pertikaian mereka mencari berita tentang apa tentang kalian siapa yang menang apakah Rasulullah SAW atau kaumnya itu orang Quraisy jadi mereka menggantungkan keislaman mereka terhadap siapa yang berkuasa mereka di awalnya bukan atas dasar apa prinsip yang kuat sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan putu kepada Rasulullah masuklah manusia ke dalam Islam ini berbondong-bondong datang wufud utusan-utusan dari kabilah-kabilah di jazirah Arab ini datang masuk Islam kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW wafat, terjadi goncangan. Dengan wafatnya Rasulullah SAW merupakan goncangan besar. Bahkan para sebagian para sahabat mereka ragu apakah Rasulullah SAW itu wafat atau bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai Umar ibn Khattab ketika dikabarkan Rasulullah SAW meninggal dunia, Umar ibn Khattab mengancam siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia akan dibunuhnya. Umar waktu itu meyakini bahwa Rasulullah bukan wafat tapi munajat seperti Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi artinya di sini wafatnya Rasulullah SAW bila merupakan goncangan di kalangan para sahabat kibar, kibarus sahabat, maka bila para eh, sahabat yang besar saja mendapatkan goncangan seperti itu sampai mereka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membacakan firman Allah tentang bahwa Muhammad itu apa e, rasul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum apakah jika ia mati atau terbunuh apakah kalian kembali terpuruk ke belakang Ketika Khalifah Abu Bakar membacakan ayat itu seolah-olah Umar tidak pernah mengetahui ayat tersebut. Saking apa? Saking dahsyatnya bencana yang menimpa mereka sehingga orang lupa terhadap apa? Terhadap apa yang diketahuinya. Artinya, ini merupakan bencana besar yang melanda kaum muslimin, ujian besar yang melanda kaum muslimin sehingga dengan wafatnya Rasulullah SAW banyak atau bahkan mayoritas daripada kaum muslimin yang ada di Jazirah Arab mereka kembali murtad dari Islam. Tidak ada yang teguh kecuali dua kota Mekah dan Madinah. Artinya orang-orang yang selama ini mereka ketika putus mereka eh, Mekah mereka masuk Islam berbondong-bondong ketika mendapatkan ujian ini mereka kembali murtad. Artinya bahwa di antara tipe manusia itu ada yang masuk ke dalam Islam ini mereka melihat dari sisi Islam yang berkuasa. Oleh sebab ini, eh, sunnatullah ini akan juga terjadi. Dengan kemenangan futuhat intisarat daulah Islamiyah, akan muncul orang-orang semacam itu yang mereka masuk ke dalam dinul Islam ini atau menjadi barisan atau menjadi ansar daulatul khilafah ini karena bukan karena prinsip yang dianut oleh daulatul khilafah akan tetapi karena takjub dengan kemenangan dengan kejayaan Daulatul Khilafah ini. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketentuannya tidak akan membiarkan manusia begitu saja hatta yamizal khabisa min tayyib Allah pasti memilah antara yang khabis dengan yang tayyib Maka Allahu liyazaral mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabisa minat Maka ujian-ujian akan muncul. Dan yang akan selamat dari ujian itu adalah orang yang masuk ke dalam dinul Islam ini atau orang yang berpegang kepada prinsip ajaran Allah Subhanahu wa taala bukan karena melihat kemenangan daulah Islamnya. Karena ibtilaat, ujian akan selalu ada. Akan selalu ada Makanya kita kalau ingin selamat daripada goncangan-goncangan yang akan datang, maka kita harus berpegang kepada prinsip yang mana Daulatul Islam memegangnya. Kita mendukung Daulatul Islam kenapa? Karena bukan karena Daulatul Islam namanya, tapi karena prinsip karena daulah menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga andai kata la qadarullah, mudah-mudahan Allah tidak mentakdirkannya ketika daulah ini menyimpang, tentunya kita tidak mendukungnya. Kalau kita mendukungnya atas dasar keyakinan, prinsip, kita tahu mana al-haq dan mana al-batil, maka ketika terjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang yang berpegang kepada prinsip dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika orang masuk ke dalam dinul Islam ini, masuk ke dalam barisan ini, bukan karena prinsip, tapi karena melihat hal yang lain, karena tertarik dengan kejayaannya, kemenangannya, maka ketika ada ujian akan apa? Terpuruk sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf, fa in asabahu khairun itama'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin." Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah ala harf. Di atas satu tepi. Satu kondisi. Bila, di, bila dia mendapatkan kebaikan di dalam dinul Islam ini. Di dalam dinul Islam ini apa? Itma'an nabi. Dia merasa tentram dengannya. Mengatakan ini din yang bagus yang mendatangkan kemakmuran, yang mendatangkan kemudahan, yang mendatangkan kesejahteraan. Tapi apa? Wa in asabat fitnah bila ditimpa ujian, dan ini suatu kemestian sunnatullah. Allah akan menetapkan ibtilaat, ujian. Maka apa? In qalaba ala wajhih. Dia terpuruk. Terpuruk meninggalkan prinsip ini. Jadi manusia ketika diajak kepada al-haq, maka banyak sekali mereka yang menyambutnya. Jadi ketika diajak kepada kebenaran, banyak sekali orang yang menyambutnya. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ujian, menurunkan ibtila, fitnah, mihnah, maka apa? Banyak dari mereka itu apa? Menjauh kembali dari kebenaran tersebut. Dan kita bisa melihat fakta yang ada di sekitar kita. Ketika orang diajak kepada tauhidullah, kepada prinsip tauhid ini, kepada penegakan din ini, mereka menganggap bagus dan banyak yang menyambut hal tersebut dan mereka berbondong-bondong masuk ke dalam barisan tersebut. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dengan apa? Dengan e, marahnya para togut, mereka menindas, menangkap, memenjarakan, membunuh, memberikan penyulitan-penyulitan terhadap kehidupan kaum muslimin, maka apa? Banyak di antara mereka yang terpuruk meninggalkan prinsip ini kembali. Dan itu fakta yang bisa kita lihat. Jadi manusia itu ada orang yang memang bisa teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala kalau kondisinya apa? lenggang. Kondisi apa? kondisi mudah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika e, menyebar ketika Allah Subhanahu wa taala e, apa memberikan ujian kepada kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ujian kepada para pembawa panji Islam ini. Ketika di awal Islam, ketika kaum muslimin tertindas di Mekah, hanya sedikit kaum muslimin eh, orang yang masuk ke dalam Islam ini. Ketika mulai hijrah ke Madinah, orang-orang munafik mereka muncul orang-orang munafik, mereka apa? Mereka e, menampakkan apa? menampakkan permusuhannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin pada perang Badar terhadap orang-orang musyrik, maka banyak di antara orang-orang yang munafik itu mereka menampakkan pura-pura masuk Islam. Kenapa? Karena melihat kejayaan kaum muslimin. Mulai jaya, bisa mengalahkan orang-orang kafir Quraisy yang merupakan kekuatan terbesar di jazirah Arab. Banyak di antara mereka, orang-orang munafik itu mereka apa? Masuk Islam, dalam itu zahir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki mereka berada di barisan kaum muslimin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian dengan apa? Dengan kekalahan pada perang Uhud. Dalam arti e, kaum muslimin mendapatkan apa? Mendapatkan pukulan dari orang-orang musyrik. Disitulah kemunafikan mulai muncul kembali. Orang-orang yang masuk ke dalam Islam pura-pura hanya untuk mencari apa kepentingan mereka menampakkan kembali kemunafikannya. Sehingga nampak di antara mereka orang-orang munafik. Kemudian juga ketika perang Khandaq, ketika perang Khandaq di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan wabalagotil wabalagotil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi dzununa e, hati sampai ke kerongkongan dalam arti kondisi sangat mencekam dan sampai orang-orang menduga yang buruk kepada Allah dalam arti Allah akan menghancurkan Islam ini akan menguasakan orang-orang kafir atas kaum muslimin dalam arti kondisi sangat mencekam maka disitulah orang-orang munafik kembali menampakkan lagi semakin nampak mereka ketika Rasulullah SAW ketika menghancurkan eh, batu yang tidak bisa dihancurkan memberikan basyarah kabar gembira akan ditaklukannya Persia dan Romawi orang-orang munafik memperolok-olokkan Rasulullah. Bagaimana memberikan kabar bahwa akan adanya penaklukan Persia dan Romawi sedangkan orang di antara kita saja mau buang hajat sangat susah. Mereka menampakkan kemunafikannya. Maka orang-orang munafik kelihatan ketika kondisi mencekam tersebut. Makanya ketika setelah itu Rasulullah SAW mengabarkan sekarang kita apa nagzuhum wala yagzunana. Sekarang kita menginvasi mereka dan mereka tidak akan menginvasi kita lagi. Maka yang berangkat ke situ menginvasi adalah orang-orang yang jujur dari barisan kaum muslimin. Ketika terjadi penghalangan daripada orang-orang kafir orang-orang kafir ketika Rasulullah SAW mau menunaikan umroh sehingga terjadi sulhul Hudaybiyah, maka di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan put, sulhul Hudaybiyah sebagai futuh, sebagai kemenangan. Karena itu merupakan babak baru yang mana kekuatan kaum muslimin dianggap sebagai kekuatan yang dianggap yang sudah diperhitungkan di jazirah Arab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai putuh. Dan fase al hudaibiyah ini merupakan fase pemilah antara keutamaan. Orang yang berjihad dan berinfak sebelum Sulhul Hudaibiyah pahalanya lebih tinggi daripada orang yang berjihad dan berinfak setelah Sulhul Hudaibiyah. Kenapa? Karena fase di situ fase yang memilah antara kondisi al khawf kondisi takut setelah Sulhul Hudaibiyah kaum muslimin mendapatkan rasa nyaman, aman. Sehingga karena yang datang ketika ikut sulhul Hudaybiyah adalah orang-orang yang memang sudah teruji, makanya Rasulullah SAW tidak mengizinkan ikut dalam perang menaklukkan Khaybar kecuali orang-orang yang ikut di dalam Al-Hudaybiyah itu. Hanya orang-orang yang apa? Yang sudah teruji. Kemudian setelah itu terjadi apa penaklukan Mekah Eh, dan manusia masuk Islam ke dalam eh, ke dalam Islam berbondong-bondong. Kemudian dengan eh, berbondong-bondongnya jazirah Arab masuk Islam, otomatis Islam akan menyebar ke kalangan ke negeri Ajam, Persia Romawi. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan yang menjadi duta yang menyebarkan Islam itu orang-orang yang tidak teruji. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan wafatnya Rasulullah SAW wasallam sehingga murtadlah mayoritas jazirah Arab dan tidak ada yang teguh kecuali Mekah dan Madinah. Dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang murtad itu dengan para sahabat yang komitmen dengan ajaran Islam. Sehingga mereka kembali dimasukkan lagi ke dalam Islam dengan cara paksa dan akhirnya orang-orang itulah maksud para sahabat yang memerangi orang murtad mereka yang menebarkan Islam ke Persia dan Romawi. Mereka orang-orang yang teruji. Dan begitu juga sekarang ketika daulah Islamiyah ini jaya, Allah memberikan putuhat, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memberikan terus ujian, ujian, goncangan terhadap Daulatul Khilafah dan para junudnya juga para ansornya supaya yang menjadi orang yang menebarkan Islam ke dunia ini orang-orang yang teruji di dalam dinul Islam ini. Itu merupakan sunnatullah dan Allah Subhanahu wa taala tidak merubah sunnahnya. Oleh sebab itu, maka kewajiban dari kita adalah untuk apa? Untuk mempelajari dan mengamalkan apa yang dianut oleh Daulatul Khilafah berupa apa? Prinsip yang benar, akidah sahihah, manhaj yang sahih supaya kita apa? Kita memahami apa yang diperjuangkan sehingga tidak menjadi orang yang apa? Imma'ah, orang yang hanya ikut-ikutan. Ketika orang-orang orang-orang ikut-ikutan adalah melihat mana yang sedang naik. Ketika ini sedang naik, maka dia ikut bersama mereka. Ketika yang lain naik, maka ikut ke, eh, dengan yang lain. Tapi orang muslim harus punya apa? Punya prinsip sehingga apapun yang terjadi, maka dia tetap di atas prinsip tersebut dengan apa mempelajarinya, mengamalkannya setelah memohon petunjuk dan peneguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Amma ba'du Hadirin Jamaah Jum'ah rahimakumullah uh, Allah subhanahu wa ta'ala Kuasa untuk memenangkan kaum muslimin terhadap orang kafir tanpa kaum muslimin berperang di jalan Allah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, tidak menghendaki hal itu, tapi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad atas kaum muslimin supaya dengan jihad tersebut kelihatan, nampak di hadapan manusia siapa orang yang berperan di dalamnya dan siapa orang yang mundur di dalamnya. Dan bukan diri bukan jihad perlu kepada diri kita, akan tapi diri kitalah yang perlu kepada jihad tersebut bukan jihad yang perlu kepada ulama, bukan da, bukan jihad yang perlu kepada dai, tapi dai dan ulama itulah yang memerlukan jihad. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? keutamaan-keutamaan, memberikan fadail dalam syariat tersebut. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa e, jihad membutuhkan ulama, itu sebenarnya salah, tapi yang sebenarnya yang benar adalah ulama membutuhkan untuk berjihad. Para doa membutuhkan dirinya untuk berjihad. Karena jihad adalah apa? Karena Allah Subhanahu wa taala walaupun orang-orang tersebut tidak ikut serta, Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk memunculkan orang-orang yang baru yang komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya kita tidak usah risau, tidak usah eh, pesimis dengan umpamanya dengan tarojuknya sosok-sosok tertentu yang sebelumnya kita menganggapnya mereka sebagai rujukan, kita tidak perlu apa? Tidak perlu risau. Karena yang membutuhkan itu bukan Islam kepada mereka, tapi mereka membutuhkan kepada Islam. Kita yang butuh kepada Islam ini. Kita yang butuh kepada jihad ini. Dan ketika kita berpaling darinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan dengan kaum yang lain sebagaimana itu merupakan sunnatul istibdal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita untuk uh, selalu berkomitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memperbaik memperbaiki diri kita, meningkatkan diri kita baik dari sisi ilmu, amal ataupun yang lainnya dan terutama kita e, meluruskan niat kita di jalan Allah Subhanahu wa taala karena amalan kita itu hanya sedikit. Kalau sedikit tidak diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Karena amal kita sebanyak apapun, amal yang kita lakukan itu tidak sebanding dengan balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sangat sedikit. Sehingga kalau yang sedikit ini tidak diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak diharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu lebih unggul daripada yang lainnya. Itu bukan karena masalah yang lain tapi karena masalah apa? Hati. Sehingga beliau diteguhkan dalam berbagai macam fitnah. Ketika uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj. Orang-orang kafir ingin apa? Ingin uh, dengan berita tersebut ingin membuat Khalif eh, Abu Bakar Siddiq meninggalkan Rasulullah. Tapi justru dengan hal itu Abu Bakar semakin mantap. Ketika wafatnya Rasulullah juga beliau adalah orang yang paling tegar, yang paling e, tegas dan ketika terjadi ridah pun beliau orang yang paling tegas. Sehingga beliau adalah orang yang paling utama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yasalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat Allahumma izzal islam wal muslimin Allahumma izzal islam wal muslimin Allahumma ahrikil kafarata wal murtaddin ودمر أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين الصادقين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين الصادقين في دولة الإسلام اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم انصر الدولة الإسلامية على من ناوأها وعلى من عاداها يا رب العالمين اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين اللهم عليك بأمريكا وروسيا وتركيا وإيران وحلفائها ومن عاونها في حرب دولة الإسلام يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم فك قيد إخواننا وأخواتنا المأسورين يا رب العالمين اللهم فك قيد إخواننا وأخواتنا المأسورين يا رب العالمين اللهم فك قيد إخواننا وأخواتنا المأسورين يا رب العالمين اللهم ارحم عبادك المستضعفين في كل مكان اللهم ارحم عبادك المستضعفين المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة